kronos temene utawi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku lam yukmar ora diperintah sapa Kanjeng Nabi bidzalika kelawan mengkono-mengkono basmalah kama kaya keterangan yuk khodu kang dialap apa ma min hadithin saking suci hadis rawa kang riwayatake hu ing hadis sapa al hakimu imam al hakim wa akhrajalan ngetokake sapa al hakim fi maknahu ing dalem maknane hadis an aliyin saking sahabat Ali bin Abi Thalib annal basmalata setemene utawi lafal utawa maca bismillah iku amanun dadi dadi aman kesentosaan wahia hale utawi suratu taubah iku nuzilat dan turunake apa suratu taubah li raf'il amni krana ngilangi sifat aman maksudnya sifat aman untuk orang-orang musyrik bisaifi kelawan perang pedang maksudnya itu perangan wa an Hudzaifah lan saking sahabat Hudzaifah annakum kabeh kudu samuna padha ngarani sira kabeh ha ing surat at-taubah ha ing surat at-taubah surat at-taubati ing aran surat at-taubah wahia utawi suratul taubah iku suratul azabi juga disebut surah atau aran surah adab jadi itu kita tafsir dikatakan kata Ibnu Katsir memiliki nama yang hampir sama dengan surat Al-Fatihah banyaknya nama ada yang menyebut al-baroah yang artinya lebaran gitu. ada yang menyebut al taubah ada yang menyebut suratul adab ada yang menyebut uh, apa namanya uh, at-taubih ya, menampakkan kejelekan-kejelekan dan beberapa macam nama-nama yang disebut oleh Ibnu Katsir itu mirip seperti surah Al-Fatihah banyaknya nama itu. Nah, ini tadi dijelaskan bahwa mengapa tidak ada basmalahnya karena Rasulullah tidak diperintahkan untuk itu. Kata Imam Asyuti. Maknanya apa? Maknanya bahwa dituliskannya basmalah pada atau di antara beberapa satu surat dengan surat yang lain itu menunjukkan bahwa penulisan mushaf yang begitu itu adalah secara tauqifi ya. itu menurut tuntunan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di surah At-Taubah itu tidak dituliskan karena memang Rasulullah tidak diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk memisahkan antara Al-Anfal dengan At-Taubah. Karena itu maka sebagian mufasir mengatakan e, menurutku tidak adanya basmalah itu patut untuk diduga bahwa yang disebut dengan surat taubah ini sebenarnya adalah bagian tak terpisahkan dari surah Al-Anfal. Kalau melihat tema-temanya itu eh, itu meneruskan ya, meneruskan orang musyrik Arab yang selalu melakukan apa eh, apa namanya itu khianat ya pengkhianatan terhadap perjanjian-perjanjian lain ini diteruskan di mana di dalam surat Taubah itu makanya namanya disebut surah Baroah nanti karena kata yang pertama itu adalah barwah. Barwah itu artinya lebaran, melepaskan diri. Allah dan Rasulullah sudah lepas de, de, apa, e, dari perjanjian dengan orang-orang kafir atau musyrik Mekah karena mereka memang sudah terlalu sering me, mencederai atau mengkhianati perjanjian-perjanjian terakhir adalah perjanjian Hudaybiyah ya. Di mana di dalam perjanjian Hudaybiyah Rasulullah bersama orang-orang mukmin dalam satu pihak dan orang-orang musyrik Mekah dalam pihak lain bersepakat untuk tidak saling memerangi selama 10 tahun ya kan perjanjian Hudaybiyah itu tapi mereka melanggar dan juga ada perjanjian orang kafir orang kafir e, musyrik Mekah juga tidak boleh kubunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orang-orang kafir itu selalu mengkhianati perjanjian. Nah, pengkhianatan perjanjian Hudaybiyah apa salah satunya? Yaitu salah satunya dulu di Mekah itu ada suku namanya suku Khuza'ah. Suku Khuza'ah itu adalah suku yang sudah beriman kepada Rasulullah gitu Nah, kebetulan suku Khuza'ah itu bermusuhan dengan suku Bani Bakar. Bani Bakar itu orang-orang kafir gitu ketika terjadi permusuhan orang-orang musyrik Mekah yang ada perjanjian dengan Nabi dalam sulhul Hudaybiyah itu ternyata dia membantu kelompok eh, Bani Bani Bakar untuk memerangi Bani Khuza'ah atau suku Khuza'ah sudah itu eh, bentuk pengkhianat salah satu bentuk pengkhianatan mereka sehingga turunlah ayat yang membicarakan mengenai lebarane Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang musyrik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lebaran bukan berarti bodoh ya lebaran itu asal kata dari lebar. Sudah bebas, Anda tidak ada ikatan lagi dengan saya warawa bismillahirrahmanirrahim warawa lan ngriwayatake sapa al bukhari imam bukhari imam barra annahas temene utawi suratul baroah atau suratul taubah iku akhiru suratin akhire surat nuzilat kang diturunake apa surat menurut Imam Bukhari surat yang terakhir turun adalah surat ini Hadihi baro'atun minallahi wa rasuli hadihi utawi iki-iki kang tinutur kang bakal tinutur Hadihi utawi surah kang bakal tinutur iku baro'atun surah atau surat kang mertelaake lebaran minallahi saking Allah wa rasulihi lan saking utusane Allah wasilatun kang tumeka lebarane wa tumeka ilal ladina marang wong akeh ahatum kang wis padha janji sira kabeh minal musyrikina nyatane saking pira-pira wong musyrik ahdan kelawan janji mutlakan kang mutlak auduna arba'ati asyurin utawa perjanjian kang kurang sangking patang wulan au fauqaha utawa perjanjian kang sak arba'ata asyur wa nusa apa sing disampaikan niku? Non sot. Non sot ya. Enggak ada kofnya. Oh iya. Wa nusolan dipertelake apa al ahdu janji bima kelawan barang yudkaru kang den tutur apa fi qaulihi ing dalem dawe Allah fasihu fil ardi yo ya dawuh fasihu fil ardi Artinya perjanjian yang di dilebari itu dengan kata-kata seperti ini fasihu mongko podo melakuo sirokabe siru tegese melakuo sirokabe aminina hale piro piro wong kang aman ayuhal musyrikuna he wong-wong musyrik melaku fil ardi ing dalam bumi arba'ata asyurin ing dalam empat bulan kamu saya kasih waktu empat awal tanggal 10 bidali lima kelawan dalile barang saya tikang bakal teko koma wala amana lan ora ana keamanan iku maujud lakum kedue sira kabeh ba'daha ing dalam sause arba'ata asyur wa alamu lan weruh sira kabeh anakum ing setemene sira kabeh iku ghairu mu'jizillahi ora bisa ngapesake Allah ghairu ghairu mu'jizillahi iku ora iso ngapesake Gusti Allah ai faiti iti tegese pira-pira wong kang bisa napa nyimpangi azabe Gusti Allah utawa ngepoti azabe Gusti Allah. Artinya kamu itu tidak bisa mengalahkan Allah itu maksudnya fa iti azabi kamu itu tidak bisa menghindar dari adabnya Allah wa annallaha lan setemenete Allah iku mukhzil kafirina zat kang ngapesake pira-pira wong kafir mudhilluhum tegese zat kang ngasorake kafirin fit dunya ing dalem donya bil qatli kelawan mateni atau merangi wal ukhra lan ing dalem akhirat binari kelawan ake, neraka ning donya dipateni diperangi kalah ning akhirat terus perkalah eh, perangi kalah ning donya ning akhirat mlebu neraka wong-wong kafir niku wa adzanun minallahi wa rasuli wa adzanun lan iku tegese merohake minallahi saking Allah wa rasulihi lan utusane Allah ilan nasi marang menungso ini juga pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada manusia kapan yaumal hajil akbari ing apa yang dimaksud haji akbar ai yauman nahri tegesing dalam dinane nyembelih berarti yauman nahar selama hari raya itu ada yang mengatakan yaumal hajjil akbar yang dimaksud adalah bukan yaumun nahar tapi yang dimaksud adalah yaumul arafah perbedaan ulama tapi Imam Asyuyuti lebih cenderung mengatakan yaumul hajjil akbar adalah yaumun nahar Anallaha ay bi anallaha kelawan setemene Allah iku bariun dat kang lebaran minal musyrikina saking pira-pira wong musyrik wa uhudihim lan saking pira-pira janjine musyrikin wa rasuluhu lan tegese lebaran sapa utusane Allah bariun utaati wa wa rasulu tawi utusannya Allah iku bariun juga lebaran aidon alemane wakat ba'atalan teman-teman mutus sopan nabi kaning nabi sallallahu alaihi wasallam mutus alian ing Sayyidina Ali karamallahu wajhah minas sanati sangking e, eh, tahun temurune surat baroah niki Wahia utawi asana iku sanatutis in tahun kesembilan atau tahun sembilan dari hijrah maksudnya. Pak Fa'adzana mongko merohake sapa Sayyidina Ali yauman nahari ing dal yauman nahri ing dalem dinane nyembelih Ka'bah sapa Uryanun wong kang Udara wa ngliwayatake ing ikilah hadis hadis tentang Sayyidina Ali tadi Sofal Bukhari yu Imam Bukhari. Jadi pada saat eh, apa namanya ada di Mekah itu Kanjeng Nabi kan mengangkat Amirul hadnya itu adalah Umar bin Khattab, eh, Abu Bakar. Tapi kemudian Eh, Sayyidina Ali diutus oleh Rasulullah ketika turun ayat Baroah itu disuruh membacakan di Mina untuk memberitahu bahwa kita orang-orang Islam Allah dan Rasulnya juga itu sudah lepas dari perjanjian dengan orang-orang musyrik itu yang pertama yang kedua memberitahukan bahwa setelah tahun ini maka orang musyrik tidak boleh lagi tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Jadi dulu itu orang Arab, orang musyrik Arab itu tawaf juga. Ya. Mereka haji juga tawaf, sa'i itu mereka lakukan. Tapi tawafnya itu karudo ngelilingi Ka'bah, karudo. Nah, sekarang syariat itu diambil oleh Allah lalu kemudian diganti ajarannya substansinya diganti tawaf tetap jalan tapi kalau musim haji ya memakai pakaian ihram tawaf juga begitu dulu eh apa e, sa'i juga begitu di sofa marwah ada berhala-berhala yang dipasang oleh orang-orang musyrik itu mereka sa'i juga. Makanya dulu ketika e, turun perintah untuk orang melaksanakan sa'i, para sahabat itu pada enggak mau, pada enggak ya Rasulullah, wong itu gimana saya harus sa'i antara sofa dan marwah sedangkan di situ dulu tempat orang musyrik melakukan penyembahan terhadap e, berhala maka dijelaskan Eh, la junah alaikum tidak dosa kamu melaksanakan ibadah sa'i antara eh, sofa dan marwah Bismillahirrahmanirrahim fa'in tubtum Monggo lamun tobat sapa sira kabeh minal kufri saking kekufuran bahwa mongko tawi intubtum iku khairun luwih bagus lakum kabeh sira kabeh tapi wa in, wa in tawallaitum lamun mengo sira kabeh anil iman sira kabeh anakum ing setemene sira kabeh iku ghairu mu'jizillahi uh, ora bisa lan berilah kabar gembira akhir tegere beri, beritahu ing wong akeh kapal kang padha kufur sapa alladzina ini kabar gembira tapi menggunakan adab. Bi'adabin kelawan adab alimin kang bahwa utawi adabun alim iku al-qatlu dipateni, diperangi. Wal asru ya, la malam yang kusum mengkonuli ora podo nyudo sopo musyrikin kum ing sira sayan ing suci-wici min surutil ahdi saking pira-pira syarate perjanjian walam yudhahiru lan ora nulungi sapa uh, alladzina yuawinu tegese nulungi sapa alladzina alaikum merangi atau ngalahno sira kabeh ahadan ing wong suci-suci minal ing wong siji minal kufari saking wong kafir tapi kalau orang musyrik itu memang memiliki perjanjian yang mereka tidak melanggar perjanjian itu, tidak mengurangi sama sekali syarat-syarat perjanjian itu. Dia tidak membantu orang lain untuk memusuhi kamu, fatimu. Mongko nyambur noso nyambur nak nosiro ilaihim marang ah ahdahum eng janjine alladzina ilam qidai muddatihim sampai napa niku tutuke mangsane alladzina allati kang ahadtum janji sapa sira kabeh alaiha ing atase muddatihim alaiha ing atase muddatihim jadi yang lebaran yang Allah lebaran dengan orang-orang kafir itu ter membebaskan diri dari orang kafir itu adalah khusus untuk orang-orang yang melanggar perjanjian. Tapi jika ada orang yang tidak melanggar perjanjian, ya dan mereka tetap melaksanakan perjanjian itu, maka faatimu ilaihim ahdahum tetap harus di di apa namanya dipenuhi. Ya. Jadi kita kalau mengadakan perjanjian meskipun dengan orang kafir itu wajib memenuhi apa yang sudah disepakati. Ojo wong Islam malah menunjukkan kejelekannya. Janji-janji karo wong kafir malah ora tahu tepat, malah ngelak elek nama baik. Umat oh, tiba wong Islam janji ngono to ora tepat. Ini diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang memang tidak melanggar perjanjian atimu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha astunata Allah iku yuhibbu man sapa Allah almuttaqina ing pira-pira wong kang takwa bi itmamil uhudi salah satu bentuk ketakwaan itu apa bi itmamil uhudi kelawan nyampurnake pira-pira perjanjian فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقتوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم فإذا انسلخ mongko ing dalem nalikane metu kharaja tegese metu apa al asyuru pira-pira wulan al hurumu kang dimulyakno wahia utawi al ashur al hurum iku akhiru muddati takjili akhire mangsane napa niku eh, ngakhirake wong kafir. Setelah empat bulan tadi yang sudah ditentukan kok sudah kelewat, apa ya merangono merangono sapa sira ing dalam sekirane ketemu harus perangi. Fi hilin ing dalam tanah halal au haramin utawa tanah halal. fi hilin aja diwaca halin nah, halun niku mudari mana mudari tahlil wa khudulan nawa eh, nyekelo sapa sira kabeh hum ing musyrikin maksudnya tangkepi bil asri kelawan diboyong wah surulan ngepungo sira kabeh hum ingal musyrikin fil qala'i ing dalem guwa wal husuni lan boro-boro benteng hatta yattaru sehingga padha kesereng sapa musyrikin ilal qatli marang dipateni awil islami utawa mlebu islam waq'udu lan lungguh sapa sira lahum krana musyrikin kula marsadin ing saben-saben dalan torikin tegese dalan yaslukuna kang padha ngambah sapa musyrikin hu ing eh napa niku wau marsad wa nusibalan diwaca nasab apa lafal kulla lafal kulla ala naz'il khafidhi ing atase mbuang napa niku amil kang ngejerake maksudnya fi kulli marsotin jadi kula marsot fa in tabu mongko lamun padha taubat sapa musyrikin minal kufri saking kekufuran wa aqamu lan padha nglakoni sapa musyrikin as-salat salat wa atulan podo awek sopo musyrikin az-zakata ing zakat Fakhallu mongko ngedolna sopo sira Maksudnya musola waktu zakat itu meskipun rujuke ke musyrikin maksudnya musyrikin sing wis tobat ya, begitu tobat terus dia mendirikan sholat terus membayar zakat itu bukan berarti loh musyrikin kok melakukan sholat ya kan tobat dulu kalau sudah tobat lalu dia mendirikan sholat melaksanakan zakat apa yang harus dilakukan fakolu monggo ngecolno sapa sira bebaskan dia ngem apa ngecolno sapa sira sabilahum ing dalane musyrikin wala tata'arradu lan ojo bodoh ngaru biru siro kabeh sudah enggak jangan mengotak adik lagi lahu marang wong musyrik sing wis iman wis tobat mau. Innallaha ta Allah ku ghafurun dakang moho ngapura rahimun tur dakang welas ase liman kete wong taba kang tobat sapa man. wa in ahadun minal mus wa in ahadun minal musyriki astajaraka kabajir hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma'mana dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun wa in ahadun lan lamun amrih selamat sapa wong siji wa in ahadun maksudnya wa inis tajaroka ahadun tapi wa in ahadun lan lamun amres selamat sopo wong siji minal musyrikina saking pira-pira wong musyrik marfuun utai lafa iku utai lafal ahadun iku diwaca rafa bi kelawan sebab amile berupa apa fi'il yufasiru kang nafsiri utawa jelasake hu ing fi'il opo istajaroka lafal istajaroka berarti akhir aslinya wa inis roka ahadun dijelaskan oleh fi'il yang setelah istajaroka roka, eh, amle aman sopo mereka minta perlindungan orang-orang musyrik saja itu kalau minta perlindungan Pak Ajir mongko nyelametno sapa sirahu ing ahad amin amin aminna aminna tegese mengamankan semongko ngamanno sapa sira ing ahad hatta yasma'a sehingga krungu sapa ahad ka ahad wa wa utai amin amin iku daru qaumihi negarane kaumi Ahad ilan utawa desane daerah kaumi Ahad ilam yukmin lamun ora iman sopo Ahad liang dur eh, liang dura supaya angen-angen sopo Ahad fi amri ing perkara perkarane ahad dalikal ta'i dalikal madkuru tem mengkono-mengkono perkara kang den tutur iku bi annahum setemene kelawan setemene utawi uh, eh, al musyrikin mau iku kaumun kaum layak lamuna kang ora padha ora iman kang padha ora ngerti jadi dulu ketika perjanjian Hudaybiyah itu memang agak aneh sahabat-sahabat itu karena ya tentu saja kemakrifatannya dengan Rasulullah berbeda nek ono wong kafir jaruk perlindungan kepada orang Islam itu harus diterima tapi kalau ada orang Islam minta perlindungan ke wong kafir harus ditolak ya kan? itu romansani sahabat itu wah nggak adil ini kita masa suruh menerima orang kafir sedangkan kita orang Islam yang ke sana minta perlindungan misalkan harus ditolak ya, justru keuntungan kalau ada orang musyrik itu minta perlindungan istajalu fa'ajiru amankan dia untuk apa diamankan di situ hatta yasma'a kalam Allah agar dia pada saat kumpul bareng orang Islam itu malah bisa mendengarkan ayat-ayat Allah itu kan kemungkinannya berarti bisa masuk ke dalam agama Islam karena mereka dalam keadaan minta perlindungan ketika diperdengarkan kepada mereka Al-Quran ada kemungkinan mereka kemudian menjadi orang-orang yang beriman karena orang Arab meskipun kafir juga al Quran paham wong kene ya. sing mukmin maca Quran ora paham kono kafir iya dulu kan orang-orang kafir, orang orang Arab, Qurannya juga turun dalam bahasa Arab. Mereka diperdengarkan Al-Quran itu ngerti. Oh iya, wong saiki, wong kene ya. Diperdengarkan Al-Quran malah sumpek, nggak ngerti maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal madkuru ta mungkul-mungkul perkara madhkur iku bi annahum kelawan setemene utawi al musyrikun iku kaumul kaum la ya'lamuna kang ora podong ngerti ora weruh sapa kaum dinallahi ing agamani Allah walakuta. buddha wala buta mongko mesti lahum kete kaum apa min simail qur'ani ngrungake Quran li'alamu supaya wong ngerti sapa kaum kaifa hale kepiye aila ya kete wong musyrik apa ahdun janji indallahi kiruna podo kafir-kafir bihima kelawan Allah wa rasulihi ghadiruna tur pira-pira wong kang cidra illal ladzina kecoba wong akeh ahad tumkang janji sapa sira kabeh indal masjidil harami ana ing dalem masjidil haram apa yang dimaksud indal masjidil haram yaumal hudaibiyati ing dalem dina perjanjian Hudaibiyah padahal Hudaibiyah itu kalau dari Mekah itu kurang lebih sekitar 30 kilonan 30 kilo ke arah barat ini menarik karena begini mungkin mungkin orang karena di Mekah itu ulama-ulama Mekah itu punya paham begini nanti zaman kalau haji akan ketemu paham-paham seperti ini kan ada hadis orang yang sholat di Masjidil Haram yaitu di Mekah itu nilainya satu kali sholat sama dengan 100 ribu ya kan 100 ribu nah ulama-ulama Mekah hari ini itu menafsirkan yang dimaksud Masjidil Haram itu ya bukan hanya di dalam masjid tapi di seluruh kota Mekah di tanah haram itu sholat di masjid manapun nilainya juga sama yaitu 100 ribu kali lipat. Nah, salah satu argumentasinya apa? Mungkin ini ya. Illalladzina ahatum indal masjidil haram kecuali orang-orang yang kamu buat perjanjian dengan mereka di mana? Di Masjidil Haram. Padahal yang dimaksud perjanjian di Masjidil Haram itu yang dimaksud adalah perjanjian Hudaybiyah kalau begitu berarti kalau Hudaybiyah itu kok di Quran disebut Endal Masjidil Haram berarti daerah Hudaybiyah juga daerah haram. Jadi nanti jenak Sampai kalau umroh atau haji itu kalau pas umroh ambil mikot di Hudaybiyah itu paling jauh dari Mekah itu sekitar 30 kilo arah barat. Itu batasan di situ itu e, ada pembatasnya tanah halal dan tanah haram. Gitu. Nah kalau begitu e, ya Allah alam ya apakah benar bahwa sholat yang 100 ribu kali itu termasuk di seluruh kotanya. Akhirnya ini membuat orang males pergi ke Masjidil Haram. Orang karena maktabnya itu dekat dengan masjid di situ udah sholatnya di masjid situ aja biasanya fatwa ini akan dikeluarkan ketika jamaah haji itu udah banyak sudah kredit di masjid Masjidil Haram itu terus dikeluarkan tuh fatwa itu anda sholat di masjid manapun itu loh asal di tanah haram nilainya 100 ribu akhirnya sing percaya dengan fatwa ini ya sholatnya nih masjid terdekat dengan penginapannya itu kalau sama saja tapi ya tetap menurut saya kok beda karena lah apa keistimewaannya lalu kalau orang sholat di mana-mana kemudian bisa bisa akhirnya bisa mendapatkan nilai 100 ribu kali Bismillahirrahmanirrahim wa mula utawi alladzina alladzina ahadtu min dalmil haram niku iku Quraisyun biro ana eh, Quraisyun wong Quraisy almus uh, tasnuna kang dijabake almustasnunya almustafnuna kang dijabake ming qablu ing dalem sedurunge ayat iki illal ladzina ahadtum indal haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum fama bismillahirrahmanirrahim kum ketui sira kabeh akamu tegese netepi sapa alladzina al ahdi ing atase janji walam yang kudulan ora ngrusak sapa alladzina hu ing ahdun fas fastaqimu mongko netepono sapa sira lahum marang Aladina alal wafa ing atase nuhoni janji bihi kelawan napa niku e, bihi kelawan al ahdu ya wa mau telafal ma faman ngene mastaqamu iku syartiyatun ma syartiyah innallaha astuna Allah ku yuhibbu demen sapa Allah al muttaqina ing pira-pira wong kang takwa Saman perhatikan untuk penutup ayat ini dari atas tadi selalu didahului dengan innallaha yuhibbul muttaqin. Maknanya apa? Maknanya satu semua aktivitas di depan menepati janji, memberikan apa e, pertolongan kepada orang yang minta perlindungan meskipun dia itu adalah orang-orang yang musyrik ya kan itu semua adalah salah satu sifat dan sikap yang diajarkan e, oleh Al-Quran sehingga orang yang melaksanakan itu itu termasuk perbuatannya orang-orang yang takwa makanya Allah menutup ayat itu dengan innallaha yuhibbul muttaqin Bismillahirrahmanirrahim wa qad istaqama lan teman-teman wis netepi sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahdihim ing atase janjine alladzina ala ahdi mengatasi janjine alladzina maksudnya wong-wong kures niu hatta nakodu sehingga padha ngrusak sapa alladzina bi'i'anati bani bakrin lah niki orang-orang kafir kures niu ternyata Rasulullah memenuhi janji tapi orang kafir tidak memenuhi janji dia merusak janji itu dengan menolong Bani Bakr ala khuza'ata ing atase to ngalahake kopilah khuza'ah kopilah khuza'ah niku sing muslim niku wau kaifa hale kepiye yakunu ana kulahum kedhe alladzina apa ahdun e, janji wa iyadharu alaikum layar wa iyadharu lan lamun menang sapa alladzina alaikum ngalahake ngatasé sira kabeh ya faru tegese menang sapa alladzi nabikum kelawan sira kabeh layar kubu mongko ora bisa napa niku ngrekso sapa alladzina yura'u tegese napa niku ora iso ngrekso sapa alladzina fikum ing dalem kabeh illan ing kekerabatan korobatan tegese kekerabatan wala dimatan lan ora ing orang ngrekso ing janji ahdan tegese janji bal yu'lu balik nglarakake sapa alladzina kum ing sira kabeh mastata'u ing dalem nalikane kuwasa sapa alladzina wa jumlatus syartu ta jumlah syarat iku halon hadati hal yurduna ngridoake sapa alladzina kuming sira kabeh bi afwahim kelawan apa pira-pira cangkeme alladzina mulutnya alladzina bi kalamihim kelawan omongane alladzina al hus al hasani ya kalam al hasan kang bagus wa takbalan nyegah apa kulubuhum biro-biro atina alladina alwafa'a ing nuhoni bi kelawan ahdun wa aksaruhum tayaka-yaka alladina iku fasikuna biro wong pasak nakiduna kang kodong rusak sopo nakiduna kang kodong rusak lil ahdi marang janji jopone ngomongnya iya yo iya yo tapi atine mereka itu ternyata menolak perjanjian itu juga mulutnya ngomong ya yo ya yo iya, iya, ternyata lisannya Bismillahirrahmanirrahim wa tarum fasikuna nakidunil ahdi istarau podo nopo itu adol ya. Iya. memperjualbelikan sapa alladzina bi ayatillahi kelawan akhira ayat ya Allah Al-Qur'an iki Qur'an samanan ing bondo donya kolilan kang sithik utawa samanan ing rego kolilan kang sithik rego apa maksude minat dunia nyatan saking donya aitarafu tegese ninggal sapa alladzina ittiba'aha ing anut marang ayatilah. Kenapa kok mereka meninggalkan dan tidak mengikuti ayat lisawati krono piro piro kesenengan wal hawalan hawa nafsu fasatu mongko nyegah dina alladzina pilih saking dalane Allah dinahu tege, dinihi tegese saking dalane Allah innahum Allah dina iku sa'a elek temenan bisa stegese iku elek banget apa mabarang kanu kang ana sapa alladzina iku ya almaluna padha nglakoni sapa alladzina hu ing ma amalu mutai amale eh, innahum sa'a ma kanu ya'malunahu innahum stone alladzina ku sa'a sa'ale ele bisa tegese ele sa'ale ele temenan apa ma barang kanu kang ana sapa alladzina ana iku ya'maluna ngamal utawa nglakoni sapa alladzina hu ing ma amaluhum utawi amale alladzina Hada yo ikilah hmm, amaluhum utawi amale aladina. apa bentuknya itu amalnya orang-orang musyrik tadi itu hada. yo amaluhum iku layar kubu nafi mukminin rupane amal layar kubu nafi mukminin illau waladima layar kubu naura potong reksa Allah di nafi mukminin ing dalam napa niku wong mukmin illa illau waladima ilan ing napa niku kekerabatan waladimatan lan orang reksa ing janji atau tanggung jawab wa ulaika lan tamungkol-mungkol alladzina hum ya ulaik iku al mu'taduna pira-pira wong kang ngliwati batas fa intabum dadi pira-pira dulure siro kabeh artinya orang kafir yang ikhwan hukum mereka jadi ikhwan kamu saudara kamu Aifahum tegese ta'al dalam agama wa nufassilu lan martelake sapa ingsun nubayinu tegese martelake mal ya'mal ya'lamuna kang padha eh, ngerti sapa kaum ya tataburuna tegese padha anani orang kafir kalau sudah tobat tuh jadi teman kamu jadi besok itu konon ada orang yang membunuh dan yang dibunuh itu sama-sama masuk surga Pertama yang dibunuh siapa? Yang dibunuh orang mukmin ketika perang melawan orang kafir dibunuh oleh orang kafir itu yang mukmin kan mati syahid masuk surga dan besok niku sing mateni niku ternyata setelah perang itu kemudian masuk Islam masuk Islam dia juga masuk ke dalam surga nah itu dalam hadis diceritakan orang yang mati di medan perang lalu masuk surga itu itu bertanya kepada Allah ya Allah siapa yang dulu membunuh saya itu saya kepingin tahu saja lo sama pingin ngerti tenang pingin tahu banget apa pingin tahu aja <laughs> ya tidak lah, takon pingin tahu nggih larap ngopo kok pingin ngerti nih niku saya mau mengucapkan terima kasih bahwa saya sudah dibunuh oleh dia. Lalu saya ternyata dengan dibunuh oleh dia itu saya ternyata masuk surga. Saya ingin kembali lagi ke dunia untuk dibunuh lagi oleh dia. Sebab ternyata kenikmatannya dibunuh dalam perang itu itu mewujud dalam kenikmatan di akhirat yang luar biasa. Nah, terus lho kan tak temokno kira-kira eh napa dendam apa enggak boten. Ternyata lho iku lho sing mateni sampean iku wis ning swarga juga. Lho nggih ta, nggih. Lho kok is, kok saged piyambake mateni kula kok iso mlebu? Lho iku bar mateni sampean iku terus tobat tobat terus napa dadi wong sing apik akhirnya kumpul karo wong-wong mukmin akhirnya masuk ke dalam surga wah saya mau mengucapkan terima kasih saja dulu sudah dibunuh oleh dia saya juga terima kasih dari wong sing mau naik kafir saya juga terima kasih setelah perang itu saya disadarkan oleh Allah bahwa hal yang aku lakukan itu adalah sebuah kekeliruan jadi wong sing mateni kalau dipateni sama-sama masuk surga. Ya, karena waktu mateni sing mateni kafir bareng mlebu Islam kan dosanya entek kafir Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna kathulan lawan podong sopa aladina Aimanahum ing nopo niku perjanjian-perjanjian ya, mim ba'di ahdim ing dalam sakwise janjine alladzina wa anulan padha nyacat-nyacat sapa alladzina fitinikum ing dalam agama ira kabeh abu tegese padha napa jenenge eh maitu aib ya apa namanya menunjukkan aibnya Abu aku podo apa menunjukkan aib sapa alladzina hu ing dinakum mencari-cari aibnya agama kamu pakotilu orang yang melanggar janji lalu mencari-cari aib agama kamu pakotilu mongko merangono sapa sira aimatal kufri ing piro-piro imame wong kafir jadi wong kafir itu piro-piro imam ternyata yang punya imam itu tidak hanya orang mukmin kita punya al aimah al arbaah orang kafir mungkin aimahnya ya imam imam Pakotilu mongko merangon sa'ahu tegese piro piro kepalane ku wong-wong ora apa niku kepalane kekufuran. Eh fihi ing dalem wad'u dhahiri utawi ndelehake isim dhahir di al mudmari ing panggonane napa niku isim dhamir innaum stamana utawi innaum stamana utawi uh, eh, aladina iku la aimana ora ana janji ku maujud huda oh, tegese ora ana pira-pira janji ku maujud lahum kedhe alladzina wa fi qiraatin lan tentu tetep ing dalam siji qiraah bil kasri kelawan kasroh apa iki sing nih niku wa fi qiraatin Wa fi qiraatin dalam suci kasroh bil kasri diwaca kasroh fa im fa wa qatilu a'immatal kufri innahum la aimana lahum. Apanya yang dibaca kasroh itu? Nanti sama cari. La'allahum menawa-menawa ta'alladzina ku yang tahuna potom mareni sapa alladzina anil kufri saking kekufuran ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi rasul wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu an ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minin ayat malik ala bismillahirrahmanirrahim ala tuqatiluna kenapa ora merangi sira kabeh kena apa ora merangi sira kabeh litahdhiri utahe lafal ala iku nuduhake makna kanggo napa menyemangati atau memotivasi kauman ing suci kaum Nakasu kang padha ngrusak sapa kaum nakalu tegese rusak sapa kaum Aimanahum ing perjanjiane kaum utawa tegese pira-pira janjine kaum wahamulan jo sapa kaum bi krajur rasul kelawan musir utawa ngetokake kanjeng nabi min makata saking Mekah lama tasawaru ing dalem nalikane musyawarah sapa kufar fihi dalem ikhrajur rasul bidarin nadwati ana Eng darun nadwa di surat al-anfal kemarin sudah diceritakan ketika orang-orang itu mau membunuh nabi atau mengusir nabi atau memenjarakan nabi itu kan dimusyawarahkan di darun nadwa yang kemarin diceritakan termasuk iblis ikut-ikut rapat itu tadi Wahum utawi kufar iku badau padha ngawiti sapa kufar kuming sira kabeh bil kitali kelawan merangi awala meroten ing dalam kawitane haitsu qatalu haitsu qatalu ing dalam sekiranya merangi sapa kufar khuza'ata ing qabila khuza'ah hilfa akum yo. Ya napa sekutune utawa kang dadi apa istilahnya itu irfa niku ya sekutune sekutune rokape maksudnya Bani Huzaah niku dadi sekutune orang-orang e, mukmin ma'a Bani Bakrin e, perang sertane Bani Bakar fama yamna umongko fama mongko te apa iku yamna nyegah apa makum ing sira kabeh antuqatilu ing yen merangi sapa sira hum ing kaum lo ada orang kafir yang sudah apa namanya uh, mencederai nakasu aimanahum padahal mereka juga wahamu bi ikhrajir rasul terus juga wahum bada'u ka'ata ing wabila khuza'ah ulafa'ak hilfa'akum yo sekutune ro kabeh ma'abani bakrin fama ya'nakum an tuqatiluhum atakhshawnahum ditakoni atakhshawna ana ta padha wedi sira kabeh hum ing kaum atakaufuna tegese ana onoto padha wedi sira kabeh hum ing kaum wallahu ta'ala ku ahakul wa ngahaki antahsyau yen to wedi sapa sira hu ing Allah ki kita lihim ing dalem ning kabeh ana ku mukminina pira-pira wong kang iman. Orang sudah orang kafir sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran begitu kok kamu disuruh merangi kok enggak enggak mau itu apakah kamu takut? Kalau kamu takut pada mereka, Wallahu ahaq wa Allah lebih berhak untuk ditakuti bukan takut melawan orang-orang kafir qatiluhum yu'adzibuhumullah wallahu a'lam